Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazila la nabiy ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan kaidah yang besar yaitu al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwasanya sarana-sarana semua perantara itu memiliki hukum seperti hukum seperti hukum tujuannya. Memiliki hukum seperti tujuannya. Jadi kalau tujuannya wajib, sarana tersebut wajib. Kalau tujuannya adalah sunnah, berarti sarana atau perantara tersebut hukumnya pun juga sunnah. Nah, Kita lihat cabang-cabang yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah As-Sa'di rahimatullah alaih kata beliau, "Wa min furu'iha" termasuk cabang-cabang dari kaidah yang besar tersebut, tahrimul hiyal allati yutawassal biha ila fi'l muharram. Haramnya membikin hilah membuat tipu muslihat. Hilal itu jamak dari hilah, artinya tipu muslihat. Yang mana hilah tersebut menghantarkan kepada perbuatan haram. jadi menghantarkan kepada perbuatan yang haram. Itu hukumnya haram. Paham ya? Jadi hilah, tipu muslihat, enam gerak-gerik ritual yang bisa menghantarkan kepada perbuatan yang haram itu hukumnya adalah haram. Kal hiyal ala qalbid Ini pahami baik-baik karena ini mungkin asing ya, belum pernah kita sebagian mendengarnya atau sebagian tidak pernah mendengar. Seperti hilah tipu muslihat yang dilakukan untuk melakukan apa? kalbuda'in. Kalbuda'in itu orang yang punya hutang itu dipermainkan dia. Dipermainkan ditipu muslihat oleh orang yang meminjami Hutangan tadi itu. Paham belum? Contohnya gini. Sekarang sudah masuk temponya ini. Ima kamu bayar lunasi sekarang, wa ima boleh ditunda tapi tak lebihkan. Paham belum? Contohnya dia minjam 10 ribu. Temponya sampai Na'am barakallahu fikum akhir bulan Syawal misalkan. Datanglah akhir bulan Syawal, orang yang meminjami hutangan tadi itu ngomong sama orang yang berhutang. Ini waktu pembayarannya sudah habis. Ima antum bayar sekarang ribu tersebut misalkan atau tak tunda tapi nanti 10.500. Nah itu. Paham ya? Nah, 10.500 500-nya itu eh, riba. Paham belum? Nah, ini termasuk apa? Qalbudain yang nanti hilahnya itu nanti berbahaya sekali. Tapi contoh yang saya sebutkan tadi itu contoh yang ada unsur ribanya. Nanti ada juga yang sifatnya seperti ini kamu mau beli motor anak atau tidak? Kata dia, mau. Berapa? Kalau kontan 10 juta, tapi kalau kredit, tahu kredit ya? Kalau kredit 12 juta. Tak kasih waktu dalam jangka setahun. Paham ya? Ternyata apa? Dalam jangka setahun tadi, nah dia belum bisa melunasi. Datanglah yang apa? Penjual ini tadi yang menjual motornya yang kredit datang. di mana ini? Kok belum lunas ini? Mau dilunasi sekarang 12 juta atau ditunda? Kalau ditunda, ya, kalau ditunda nanti menjadi 12 juta 500. Paham ya? Tapi kalau sekarang kamu belum punya uang, tak pinjamin uang. Tak pinjamin uang 12 juta, tapi nanti mengembalikannya 12 juta 500. Paham belum? Maksudnya itu dia itu seakan-akan nolong tapi padahal nipu gitu loh. Surahnya seakan-akan nolong dia. Kalau kamu belum ada uang untuk bayar hutang, tapi pinjami dulu. Bayarlah hutangmu itu kepadaku. Kamu belum ya maksudnya? Jadi yang minjamin minjamin uang ini sebenarnya yang yang apa yang nah memiliki apa? Memiliki uang yang dihutang oleh orang tadi. Jadi kamu sudah bisa bayar belum? Belum. Tapi jamin uang untuk bayar hutangmu kepadaku. Kamu Belum. Tapi nanti kamu kembalikan uangnya itu lebih dari yang tak pinjamkan. Seakan-akan dohirnya kayaknya nolong nggak awalnya. Nolong gitu loh. Dia belum mampu bayar hutang ke gini aja udah biar rahma ya. Si A sama si B. Si A sama si B, si A minjamkan uang ke si B. Nama ya? Minjamkan uang si, e, ke si B, taruhlah 5 juta. Datang masa temponya, ternyata si B belum bisa bayar. Si A datang, kamu sudah Datang temponya kok belum bayar. Gimana ini? Mau ditunda atau bagaimana? Kalau ditunda bayarnya 5 juta setengah. Kalaupun nggak ditunda, kalau karena kamu nggak belum bisa bayar, tak pinjamin uang 5 juta, bayarlah hutangnya itu kepadaku. Tapi nanti kamu membalikan 5 juta itu kepadaku dengan 5 juta 500. Intinya seakan surahnya itu nolong padahal nipu itu. Itu namanya hilah di dalam kolbudain Kita lihat aja nanti contohnya. Kata kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwa itu, qalbud dain yakni idza halat dain apabila telah datang waktu tempo hutang tersebut, yaqulu dain lil mudayyin orang yang menghutangi tadi itu ngomong kepada orang yang berhutang. Dain itu berarti yang menghutangi, al-mudayyin yang berhutang. Imma antak dia, imma kamu bayar sekarang Wa imma an turabbiya ay tazid atau kamu nah mengembangkannya atau kamu nanti apa? Nah, bisa dikatakan apa? menambahnya. Paham belum? Maksudnya ditambah waktunya gitu ya, ditambah waktunya. Wa kana ma'rufan fil jahiliyah yang seperti ini dah ma'ruf di zaman jahiliyah. Kalau memperpanjang waktunya tanpa naikkan uangnya boleh. Paham belum? Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Apabila orang yang Nah, barakallahu fikum pinjam uang tadi itu kok punya kesulitan untuk bayar, tundalah sampai waktu dimudahkan. Kan itu dalilnya, ya kan? Ditunda sampai waktu di dimudahkan. Tapi penundaan tersebut enggak naikkan itu loh. Enggak menaikkan enam jumlah uang yang dihutang tadi itu. Paham belum ini? Ewa. Penundaan enggak masalah, tapi jadi permasalahan itu nunda plus naikkan jumlah uang yang dihutang tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat orang yang menghutangi ini ngomong sama orang yang berhutang, imma antak dia, imma kamu bayar sekarang, wa imma antur antur dia autazid, ima Imma ditunda waktunya, maksudnya ditunda waktunya otomatis ditambah lagi waktunya, temponya. Wa kana ma'rufan bil jahiliyah seperti ini sudah ma'ruf di zaman jahiliyah. Fa idza halad dain 'alal mudayyin wa 'alaihi mi'ah qala ad-da'in kalau seandainya sudah datang tempo waktu pembayaran hutang, sudah habis gitu istilahnya ya. Seharusnya dilunasi tapi belum lunas. Nah, barakallahu fikum. Orang yang berhutang tersebut hutangnya tahunnya 100. Qala da'in orang yang menghutangi ngomong, "Imma antuafiyani, imma kamu sempurnakan pembayarannya sekarang, lunasi sekarang, wa imma antakunal mi'ah mi'at atau isrin. Kalau nggak mau lunasi sekarang, yang 100 tadi menjadi 120. Nah, 20-nya ini riba enggak? Ya ini riba. Amlum. Nah, memang nunda dia seakan-akan kan dohirnya bantu oh, ya udah tak tunda lah, tak tunda. Temponya tak tunda tambah satu bulan lagi, tapi bayarnya 120 gitu loh. Paham ini? Nah, barakallahu fikum. Insyaallah mafhum salah, Abdul Aziz? Mafhum salah? Eh, ini surahnya ma'ruf ini ya. Fa idza lam yakun 'indahu syai' an yaj'al miah miah 120. Kalau seandainya orang yang hutang tadi ternyata nggak punya sesuatu di sisinya, kan dipaksa untuk bayar hutang tadi. Lunasi sekarang. Kalau nggak lunasi sekarang, nanti hutangmu yang 100 menjadi 120. Nah, akhirnya terpaksa nggak dia? Terpaksa. Nah, akhirnya apa? Terpaksa untuk menjadikan yang 100 menjadi 120. Wa hadza ma'na qouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta riba dengan berlipat-lipat. Paham ya? Nah, sudah berlipat-lipat, dilipat-lipatkan lagi. Paham belum ini? Jadi perlu berhati-hati seperti ini karena sekarang banyak orang-orang yang dikenal dengan apa itu? Nam bank keliling. Bank keliling itu kalau ngelihat ada orang buka toko, buka warung, buka toko bangunan atau semisalnya didatangi sama dia, pinjam enggak, Pak? Berapa ini? Terserah mau 100 juta, 50 juta, tapi dia meminjamkannya itu dengan syarat biasanya. Mungkin jaminan, di samping ada syaratnya, itu nanti kalau mengembalikan lebih. Pasti itu sudah. Jarang sekali orang yang minjamkan uang dari bank itu kalau minjamnya 5 juta, kembalikan 5 juta. Itu bisa dikatakan jarang sekali, bahkan nggak ada. Paham ya? Kalau nggak percaya, nggak usah dibuktikan. Paham ya? Nah kalau minjam di bank, Pak, anak minjam 5 juta ya Pak. Nanti kembalikannya kapan? Satu pekan lagi. Oh bisa, bisa kata dia. Tapi berapa? Ya ini kan tanpa bunga katanya. Cuman ada sedikit 0,000 sekian persen katanya. Kami akhirnya mengembalikannya berapa? 5 juta lebih sedikit. Nah, sedikitnya itu loh, itu riba. Walaupun dia mengatakan ini uang denda, uang ini, uang itu, riba. Oleh karena itu kalau pinjam meminjam diperbolehkan tapi tanpa ada apa? Nah, barakallahu fikum ketika mengembalikan tanpa ada lebihnya. Nah, sekarang kalau gini bagaimana? Ya, akhi, ana mau buka usaha enggak punya uang ini. Ana pinjam 10 juta dulu ya, 10 juta. Kata dia, "Iya." Tapi jamin 10 juta. Nah, 10 juta ya, nah. 10 juta. Akhirnya apa? Usahanya sukses. Dia buka warung makan atau dia misalkan usaha eh, barakallahu fikum kolam gitu, diisi lele, diisi nila, diisi juga apa itu bawal. Bawal apa bawel? Bawal ya. Nah, barakallahu fikum itu ternyata sukses berhasil gitu loh. Menghasilkan sebulan bisa dikatakan 5 juta, 6 juta. Saking bersyukurnya itu, Orang yang minjam 10 juta tadi itu mengembalikannya 10 juta 500 ribu. Hukumnya gimana kalau itu? Boleh atau tidak? Mengembalikan na'am barakallahu fikum hutangan tadi itu dilebihkan sama dia 500 ribu. Atau ada rinciannya atau bagaimana? Eh? Kalau untuk sodakoh, niatnya hanya karena apa? Untuk hadiah karena senang sudah berhasil tadi itu enggak masalah. Yang jadi permasalahan tuh yang diharamkan tuh yang mensyaratkan yang minjami, bukan yang minjam. Ini kan inisiatif yang minjam. Wah, anak alhamdulillah dah berhasil sukses usahanya. Jadi saking bersyukurnya inilah hutang kemarin tak balikkan 10 juta, yang 500 ini hadiah buat antum misalkan. Itu enggak masalah. Yang jadi permasalahan itu yang mensyaratkan yang minjami. Tak pinjami 10 juta. Nanti kalau usahamu sukses, Jangan lupa yang ngasih hadiah. Nah, jangan lupa ya kamu ngasih tambah 500 ribu misalkan. Nah itu itu riba. Paham belum? Bedakan ya kalau inisiatif dari yang minjam lain lagi. Nah, seperti itu. Kita lihat. Nah, nanti pembahasan masalah bai'inah nanti ya kita lihat. <clears throat> Wa minan nasi man yatahayyal hilatal ukhra. Ada di antara manusia yang dia itu membuat tipu muslihat dengan tipu muslihat yang lain. Fa halad dain, apabila telah datang tempo, telah habis waktu hutangnya, wa qala mudanyin. kemudian orang yang berhutang mengatakan laisa indi syai'. Mudayyin itu yang berhutang ya, mengatakan aku tidak punya apa-apa katanya. Qala da'in, nah, yang menghutangi mengatakan istari minni sil'atan. Kalau begitu belilah kamu dariku suatu benda udayyinuka iyyaha wa aufin. Yang benda ini nanti tak hutangkan kepadamu, paham ya? Kemudian bayarlah hutang tersebut kepadaku. Paham belum? Jadi, na barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya? Kita lihat maknanya biar tambah jelas. Bi makna yabi'uha alaih. Maknanya orang yang hutang tadi itu menjual. Nah barakallahu fikum barangnya kepadanya dengan harga yang murah. Summa yastariha minhu naqdan biaqal. Nah, dengan harga yang apa? Dengan harga yang utuh apa? Jadi maknanya apa? Nah, barakallahu fikum, orang tadi itu yang menghutangi tadi menjual barang ke orang dengan harga yang sekarang. Contohnya harganya taruhlah dia menjual motor harga 5 juta lah. 5 juta. Ya. Dengan harga Kemudian apa? Orang tadi itu ketika menjual 5 juta tadi, ngam ngomong tak beli lagi motornya. Belinya dengan harga lebih murah itu loh. Kita lihat. summa yastariha min tsumma min hunak dan biaqal. Kan pertama dia jualnya gini dah. Motornya berapa harganya? 5 juta. Udah, kamu kredit enggak masalah 5 juta. Kredit sama dia. Nah, akhirnya setelah lama-lama lama dia enggak bisa ngelunasi gitu loh. Paham ya? Ya kalau gitu tak beli. Tapi yang belinya 2 juta setengah aja. Paham ya? Karena kamu nggak bisa melunasi hutangnya, tak beli dua juta setengah. Belinya itu lebih murah daripada ketika dia jual tadi itu. Paham ya? Posisinya apa? Pembelinya itu beli dari apa? Dari yang punya motor tadi itu. Pusing ya? <laughs> Allah Ustaz. Allah Ustaz. Jadi gini gini gini gini biar tambah mudah lagi ya. Nah, warakallahu fiikum ini intinya jual beli kredit. Tapi dia mensyaratkan nanti kalau jual itu harus ke harus ke apa? Harus ke orang yang telah menjual barang tadi itu. Enggak boleh ke orang lain gitu loh. Paham belum? Nah, nanti dengan contoh lebih jelas, dengan contoh aja ya biar nanti dengan lebih jelas ya. Kata beliau, sumanya "Tsumma yashtariha minhu naqdan biaqal." Kemudian dia membeli barang tersebut dari orang tersebut dengan kontan tapi lebih sedikit. Wa hadhi mas'alatul 'inah. Ini yang dikenal dengan bai' al-'inah yang hukumnya adalah haram. Kalau jual beli kredit sendiri halal selama tidak ada apa unsur riba. Contohnya yang halal seperti ini. Ini kalau kontan 10 juta, tapi kalau kredit 10 juta 500. Boleh dibayar dalam waktu sebulan. Ternyata belum sebulan ternyata setelah sebulan kok orang itu nggak mampu bayar, maksudnya baru bayar belum lunas itu. Paham ya? Tetap nggak dinaikkan, ya tetap 10 juta 500. Paham ya? Tapi kalau sudah dinaikkan wahanum ter, antum terlambat ini. Seharusnya sudah lunas atau belum lunas, tak naikkan menjadi 11 juta misalkan. Nah, itu haram hukumnya. Karena apa? Sudah ada unsur riba di situ. Adapun jual beli taksi, jual beli kredit itu kan memang dinaikkan harganya karena itu untungnya si penjual tadi loh, paham ya? Tapi yang jadi permasalahan itu denda itu hati-hati. Kalau antum jual beli beli motor di mana itu di dealer-dealer yang ada itu biasanya ada denda kalau antum terlambat bayar kredit terlambat bayar denda. Nah, dendanya itu riba sebenarnya. Paham ini maksudnya? Jadi kalau jual beli kredit boleh tapi amankan dari yang namanya riba yang diistilahkan dengan denda atau yang semisalnya. Kita lihat lagi. Au yaqul istari hamini wa Nah, ini. Ini juga hilah juga ini. Nah, penjualnya ngomong, "Kamu belilah barang ini dariku, setelah kamu beli, jualah kepadaku." Paham belum? Jualah barang tersebut. Maksudnya jualnya tetap ke dia juga gitu loh. Paham belum contohnya? Nanti kita lihat contohnya. Bi an yashtariyaha minhu muajjalan, muajjalatan ila sana 120. Maksudnya dia membelinya secara apa? Secara langsung dengan harga saat itu, nah sampai setahun lah taruhlah 120. Nah, wahiyala tusami apa? Padahal itu barangnya itu sebenarnya apa? Enggak se, enggak ada nilainya kecuali cuma 100 saja aslinya. Dia jualnya 120 tadi. Nah, dikasih tempo sampai setahun. Paham ya? Dikasih tempo sampai setahun padahal barangnya itu kalau jual tuh eh, padahal aslinya harganya enggak sampai 100, harganya enggak sampai 120, ya cuma 100 ada. Nah, fayakhudhuha al-mudayyin, kemudian orang yang berhutang tadi mengambilnya. Setelah mengambil, wa yabi'uha ala ghairihi bi Kemudian jual ke orang lain setelah diambil harga 120 tadi itu, jual ke Nah, barakallahu fikum orang lain dengan 100. Summa yuwafi, kemudian dia baru melunasi hutangnya. Otomatis kan dia masih 20 tanggung tanggungannya. 20 tadi kan belum lunas. Dia jualnya belinya 120, jual ke orang lain berapa? 100. Padahal dia kan belum bayar tadi itu. Posisinya masih belum lunas. 100 tadi untuk apa? Untuk nah barakallahu fikum membayar hutangnya tadi. Jadi seakan-akan tuh malah yang seperti ini keadaannya itu mempersulit orang yang berhutang. Fakahannahu a'ta mi'atan wasara 'alaihi mi'atu 20. Seakan-akan penjual tadi itu ngasih dia 100. Yang 100 tersebut akhirnya menjadi 120. Untung 20 dia. Penjualnya tadi itu dengan hilah tapi dengan hilah ini ya. Nah, wahadalah ya Ini enggak boleh li'annahu hilah. Nah, kalau jual beli nyari untung sebesar-besarnya enggak masalah. Yang normal yang bagus, tapi kalau seperti ini kenapa enggak diperbolehkan? Ini mempermainkan di sini, mempermainkan. Paham kan ya? Mempermainkan. Kamu beli motorku berapa? 5 juta. Ya, tapi tak kasih waktu setahun. Padahal motornya aslinya kalau dilihat di harga-harga yang ada itu cuma 4 juta aslinya. Paham ya? Setelah nah barakallah setahun ternyata dia belum lunas bayarnya juga. Akhirnya dia ngomong udah jual ke anak aja, tak bayar kontan katanya. Awalnya kan dia kredit si pembeli tadi. Tak bayar kontan tapi ini 4 juta aja kontannya. Berarti dia bayar kontan 4 juta, 4 juta tersebut, paham ya? Nah, dia kan otomatis pembeli tadi masih hutang berapa? Masih hutang punya tanggungan 1 juta. Kan dia beli dari penjual 5 juta. Karena dia mungkin posisinya belum sang lunasi hutangnya, dijual lagi jualnya ke jualnya ke mana? Ke pemilik barang yang pertama tadi itu dengan harga 4 juta itu loh. Padahal dia belum lunas tadi kan. Eh, akhirnya apa? Dia masih punya tanggungan 1 juta. Si pembeli ini, pembeli yang punya barang awal tadi itu, dia belinya kontan gitu. Nih, kontan 4 juta. Dia masih bisa beruntung karena masih ada 1 juta di tempat orang tadi itu. Lah Ustaz. Lah bahasa Kalau masih bingung nanti ada lagi contohnya, nanti kita lihat. Li'annahu hilah fa idza ba'aha 'alaihi sarat 'ainatan. Kalau dia menjual barang itu kepada penjual tadi itu, menjual barangnya kepada penjual pertama tadi itu, ini masuk dalam 'ainah. Wa idza ba'aha 'ala ghairihi sarat qalban lid Tapi kalau dia menjual ke orang lain, ini masuk dalam kategori apa? Nam barakallahu memutar balikkan hutang, membolak-balikkan hutang, membuat orang itu bingung. Nanti disebutkan di sini apa? Seakan-akan orang yang berhutang itu bagikan bola yang ditendang oleh dua pemain. Tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Paham ya maksudnya? Enggak lunas-lunas itu loh. Justru punya hutang terus itu loh. Nah, kita lihat lagi nanti. Wa ba'dun nas ittakhadha hilatan ukhra. Sebagian manusia menjadikan tipu muslihat yang lain wahia anyan yattafiqa tapi ma'a ahadit tujar fayudanyan al-faqir fayudanyan al fakir artinya pemberi hutang sepakat bersama salah satu pedagang yang punya uang banyak tadi itu sepakat dengan salah satu pedagang untuk menghutangi orang fakir. Jadi ini ada semacam kerjasama lah antara pemilik uang dengan pedagang kerjasama sepakat untuk ngasih hutang ke orang fakir. Faidah halad dain kemudian ketika sudah jatuh tempo pembayaran hutang, kalal mudain al fakir. Kemudian orang yang berhutang yang fakir tadi itu mengatakan lain sahin syai', aku nggak punya apa-apa untuk bayar. Fayakulud dain. Kemudian si pemberi hutangan tadi itu mengatakan idhab ila fulan kamu pergilah ke fulan. Pergilah ke fulan. Tadayyan minhu, hutang sama dia. Kamu kan harus bayar hutang ini. Karena nggak punya uangnya. Kalau nggak punya uang kamu pergi ke si fulan pinjam sana. Disuruh pinjam ke uang ke si fulan itu loh untuk bayar hutangnya tadi. Fayadhhab ila fulan akhirnya orang yang berhutang tadi yang enggak punya uang tadi itu, orang yang berhutang yang fakir tadi itu pergi ke si fulan wa yatadayyan minhu minjam hutangan ke si fulan. Tutup lubang gali lubang namanya ini. Ya kan Abdul Ghafur? Ayo. Jadi dia ini posisinya nggak bisa bayar hutang, disuruh pergi ke orang lain minjam. Pinjaman tadi itu dipakai untuk bayar hutang. Dia hutang lagi ke orang lain itu loh. Orang lain nanti pun gitu juga caranya. Biasanya gitu kita lihat. Naam, fayadhhab ila fulan, kemudian dia pergi ke si fulan tadi. Berhutang darinya. Wa yuwafil awal, kemudian dia melunasi hutang yang pertama. Paham ya? Tapi dia posisinya setelah lunas hutangnya, dia punya hutang lagi enggak? Punya, dengan hutang yang kedua. Ini namanya tutup lubang gali lubang. Sudah ada lubang, tutup gali lagi. Tutup lagi gali lagi. Ini ujung-ujungnya nanti apa enggak lunas-lunas? Kita lihat. Faidah halad dan Kemudian ketika datang tempo pembayaran hutang yang kedua dengan orang yang kedua tadi, waqala dia mengatakan lagi laisa indi syai' aku enggak punya apa-apa. Qala lahu akhirnya orang yang menghutang ini berkata kepada dia, "Tadanyan min fulan, hutanglah kamu dari si fulan." Nah, diputar terus berarti kan? Putar terus ini. Wa katanya yakunu hadzal mudanjin al-faqir bainahuma kal qurrah bainal la'ibain. Demikianlah kata beliau. Menjadilah orang yang berhutang yang fakir ini ini, yang fakir ini tadi yang berhutang ini, menjadilah dia itu Nah barakallahu fikum di antara keduanya bagian bola yang ditendang oleh dua pemain. Tendang sana sampai tendang lagi ke sini. Ditendang-tendang itu, paham Oper terus. Paham Kalau istilah kasarnya tadi gali lubang tutup lubang tadi itu. Yang seperti ini keadaannya memprihatinkan kasihan. Nah barakallahu fikum. Paham insyaallah yang ini paham ya, insyaallah yang ya. yang, yang kedua ini paham insyaallah ya. Kalau yang pertama tadi sebenarnya jelas, penjual pembelinya itu dua orang itu aja, diputar-putar itu aja. Pembeli penjualnya dua orang itu aja. Paham ya? Nah, yang menghutangi dengan yang berhutang itu ya dua orang itu aja. Yang menghutangi si A, yang berhutang si B. Si B karena nggak mampu bayar hutang, akhirnya apa? Si A ngomong bergaya, "Udah kalau gitu kamu bayar hutangku, tapi tak pinjamin dulu." Tak pinjamin, setelah itu kamu bayar hutangnya ke adaku. Nah, dia minjamin itu pun apa? Nanti dia apa? Melebihkan lagi uangnya gitu loh. Sehingga dia hutangnya semakin bertambah sebenarnya. Cuman gayanya seakan-akan menolong. Kalau yang kedua ini jelas sekali yang kedua ini. Yang kedua jelas sekali yang dikenal dengan tutup lubang dari lubang tadi itu. Naam. Berikutnya kita lanjutkan kalamnya As-Sa'di rahimahullah taala wa kaibi wa kabai'il 'inah seperti jual beli 'inah. Nah, kita perlu tahu apa ya jual beli 'inah ini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullah taala wa hiya an yabi' 'alaihi shay'an bima mi'ah ila sanah masalan. Ini contohnya perhatian baik-baik ini ya. Jual beli inah itu adalah seseorang menjual kepadanya sesuatu dengan harga 100 dikasih waktu tempo selama setahun. Harganya berapa? 100. Tak kasih tempo pembayarannya selama setahun. Paham soalnya ya? Sampai itu paham? Ya, na'am. Summa yashtariyahu minhu naqdan bisamanin. Kemudian si penjual ini membeli dari dia dengan kontan dengan harga 80. Paham belum? Pertama tadi dia jual dengan harga berapa? 100. Dikasih tempo pembayarannya selama berapa? Setahun. Akhirnya dia datang. Sini tak beli saja sini, kontan. Kalau kamu kan masih kredit. Sini tak kontan ini 80 tapi. Oh, ah, 80 tapi ya. Otomatis dia kan rugi 20 kan itu. Nah, kita lihat. Fayakunu ka'annahu a'ta samanina bimi'ah. Seakan-akan dia memberikan 680 itu dengan 100. Paham belum maksudnya? Maksudnya itu dia sebenarnya nah barakallahu fik keadaannya memprihatinkan juga sebenarnya seperti ini. Nah ini namanya bai'inah namanya. Jadi dia penjual pembelinya dua orang itu aja. Paham ya? Jadi pembelinya ini yang licik aslinya. Ingin mencari untung dengan cara seperti ini. Jualnya dengan harga 100, tapi dikasih tempo berapa? Selama berapa? Setahun. Akhirnya pembeli penjualnya ngomong lagi, "Dah sini tak beli kontan sini. 80 aja." Nah, ya udah dia mau puluh. 80 ini untuk bayar hutang. Dia masih hutang berapa? 20 gitu loh. Paham enggak antum? Paham soalnya ya? Insya Allah gitu aja ya. ini soal mudah nih cuman perlu direnungi. Kadang memang seperti ini enggak sulit tapi apa kemarin rumit. Nah, kita lihat di sini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil 'inah, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkaitan masalah 'inah. Ayo. Nah, Kata beliau, "Innaha darahim bidarahim dakhalat bainahuma harirah." Sebenarnya itu adalah dirham dengan dirham, hanya saja masuk di antara keduanya harirah. Harirah yakni qit'atun minal harir. Ada potongan sutra di situ. Paham ya? Seakan-akan berarti kan otomatis kan ada ribanya. Gitu. Seharusnya kan kalau dirham dengan dirham, dinar dinar, nggak ada selebihnya apa yang bisa dikatakan lebih dari pertukaran tersebutan itu. Ini kan gitu. Seakan-akan 100 dengan 80. Padahal 80 itu walaupun kelihatannya kontan tapi kan dia masih utang 20-an itu. Seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa tahayyul isqatis syuf'ah bi syai'in minal hiyal. Ini juga termasuk yang dilarang, membikin tipu muslihat untuk menggugurkan menggugurkan syuf'ah hak milik. Syuf'ah itu hak milik bi syai'in minal hiyal dengan sesuatu daripada tipu muslihat yang ada. Biasanya hak milik ini kan dua orang berserikat satu kamar, satu rumah dibeli dua orang. Taruhnya, taruhlah rumahnya harga 100 juta. Berarti 50 50-an itu. Nah. Kemudian apa? Orang ini bikin hilah itu loh. Bikin hilah, nah barakallahu fikum dalam keadaan pasangannya ini nggak tahu. nggak tahu. Di atas namakan wakaf misalkan taruhlah. Akhirnya suatu ketika kan nggak bisa dijual. Kalau pemilik barang itu mau jualan nggak bisa karena ternyata apa? Hak miliknya nggak ada itu dinamakan wakaf tadi itu. Nanti kita lihat contohnya. Kata beliau, "Fatahram hadhil hiyal maka hilah yang seperti ini haramkan Wala tufidu sahibuha hilal muharram." Dan pelakunya, pelaku yang membuat hilah ini tidak bisa mendapat, mendapatkan faedah sedikit pun mengenai penghalalan sesuatu yang haram. Jadi tetap haram hukumnya. Kita lihat contohnya. At-tahanyul isqati syu'ah. At-tahanyul isqati syu'ah yaitu tipu muslihat untuk menghilangkan atau menggugurkan hak milik karajulin syarikin fi ardin lahu nisfuha seperti orang yang berserikat dalam satu tanah tanah ya itu oh, tanah atau lahan gitu tanah dia memiliki separuhnya separuh milik dia separuh milik pasangannya kan dua orang tadi berserikat walil akhir nisfuha yang satunya setengah ya setengah setengah separuh separuh fabaa syarik nisfahu kemudian Dua pasangan tadi itu, paham ya? Si A sama si B ini berserikat beli tanah. Tanahnya dibagi separuh-separuh. Ternyata apa? Suatu ketika si A ini jual separuhnya kepada orang yang pihak ketiga. Seharusnya kan kalau dalam ilmu syariat itu kan ditawari dulu, mau nggak pasangannya membeli. Ini anak butuh uang ini. Antum mau beli nggak separuh tanahnya itu? Kalau nggak mau beli tak jual ke orang lain. Ini nggak nih ngomong-ngomong langsung aja dia. Ya? Main serobot aja dia. Serobot atau enggaknya. Langsung aja dia langsung menjual ke pihak ketiga itu, enggak ngomong dulu kepada pasangannya si B tadi itu. Paham belum? Langsung jual ke si C. Kita lihat. Fali syarikihi an ya'khudaha minal mustari qahran alaihi bisuf'ah. Ini. Maka boleh pasangannya si B tadi boleh, si B tadi boleh mengambil haknya tadi itu dari pembeli dengan paksa. Dengan menggunakan hak milik. Karena milik berdua tanah tadi itu. Iya enggak? Tanahnya milik berapa orang? Dua orang si A sama si B. Si A ternyata diam-diam jual ke si C gitu loh. Maka boleh bagi si B untuk apa? Me mengambil hak miliknya tadi kepada pembeli secara paksa dengan menggunakan hak milik tadi itu. Radhiya am lam yardha? Dia ridha atau enggak ridha? Paksa enggak masalah karena tanah tadi bukan milik si A saja, milik si A dan si B. Kalaupun jual harus apa? musyawarah terlebih dahulu. Si B, kamu mau enggak beli separuh tanah ini? Soalnya sekarang lagi butuh uang ini. Nah, lagi lockdown ini. Nah, ya butuh uang ini kalau misalkan nah kalau misalkan kamu mau wahai si B, tak jual ke antum. Kalau nggak mau baru jual ke orang lain. Kan sepakat si A sama si B. apa tuh jual ke orang lain nggak masalah. Tapi ini nggak si A diam-diam jual ke si C itu loh. Paham belum antum? Akhirnya si B nuntut. Ngomong sama si C ini hak kami ini. Ini tanah milik kita berdua ini. Dia pun si A juga ngomong-ngomong ini. Nah, diambil langsung hak milik itu boleh. Paham ya? Tentunya ya dibalikkan uang yang sudah dipakai tadi itu, yang dipakai itu, nah barakallahu fikum yang istilahnya yang beli tadi ya dibalikkan dengan bagaimana bagaimanapun caranya si B harus menemui si A itu loh. Lakin ba'dun nas, lakin ba'dun nas idza idza ishtara an-nasiba yatahayyal isfat as syufah eh, eh, fa yuwaqifuha ini. Akan tapi sebagian manusia apabila telah membeli suatu bagian Kan dua orang tadi ya, beli satu bagian, dia membuat hilah untuk menjatuhkan hak milik dengan apa? Mewakafkannya. Kalau udah wakaf itu kan susah nanti. Kenapa? Karena untuk hak milik itu wakaf. Kan itu. Nah, Famin hini syira'in nasib yuktab anhu wakfun. Sejak awal permulaan bagian yang tadi dibeli itu dari tercatat itu wakaf, wakaf sudah, wakaf itu, wakaf itu. Wakaf, itu. Wa idza kutiba annahu waqfun intaqala an mulkihi. Kalau sudah tercatat itu wakaf, maka apa? Berpindah dari kepemilikannya. Enggak bisa nih hak milik lagi sudah. Karena wakaf. Famtana'a an ya'khudahu asy-syarik bisyufah. Akhirnya pasangannya ini enggak bisa mengambil hak miliknya gitu loh. Paham belum maksudnya? Jadi gini, dua orang berserikat dalam satu tanah, si A sama si B. Nah, sebagian orang itu caranya licik dia. Nah, si A ini pengennya dapat untung aja. Bagian si B ini langsung nih stempel wakaf itu loh. Paham ya? Nah, jadi suatu ketika dia mau jual bagian dia dia nggak bisa karena wakaf. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi ya keadaannya seperti itu. Kebanyakan orang karena tanah tadi itu diantaranya. Wa hunaka hilatun ukhra. Di sana masih ada tipu muslihat yang lain. Wahya an yahibaha li ibnihi. Dia menghadiahkan untuk anaknya. Bagian tanahnya tadi dihadiahkan separuhnya untuk anaknya. Fahuna intakola bi ghairi Di sini otomatis berpindah tanpa ada na'am barakallahu fiikum iwad, tanpa ada upah. Tanpa ada imbalan. Fa idan taqala bi ghairi Berarti kalau sudah berpindah seperti ini, berpindah tanpa adanya imbalan atau tanpa adanya upah seperti ini, karena itu anaknya sendiri maka enggak ada apa? Fala syuf'ah enggak ada hak milik lagi sudah. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Yang milik ya anaknya, sudah dikasihkan anaknya. Paham maksudnya ya? Jadi si A tadi sudah ngasihkan ke anaknya, yaudah si A nggak punya hak milik lagi. Paham belum ini? Maaf insyaallah? Oh, na'am. Jadi seperti itu keadaannya. Ikhwan fi din azdani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi penjelasan yang nomor Nah barakallahu fikum tiga itu. Bal tazidul haram isman. Tadi itu kan disebutkan tidak memberikan faedah pelaku pembikin apa tipu muslihat ini untuk menghalalkan sesuatu yang haram itu enggak berfaedah maksudnya dia tidak bisa bal tazidul haram isman bahkan tambah apa bertambah dosa dengan perbuatan haram tadi itu li'annaha istamalat ala mafsadatil mafsadatil haram dikarenakan perbuatan tersebut tipu muslihat tersebut nam terkandung padanya apa e, barakallahu fikum kerusakan yang namanya nam perbuatannya haram wa alal hilah wal khida' maka Nah barakallahu fiikum orang tersebut juga terjatuh dalam apa? tipu muslihat dan juga penipuan. Faladhi ya'ti riba sarahatan ahwan isman. Manil ladhi yatahayyal alaih. Ini. Orang yang terang-terangan mendatangkan riba itu, itu lebih ringan dosanya dibanding orang yang apa? dengan cara tipu muslihat tadi. Halus, menipu, tapi dia enggak terang-terangan. Katanya dipinjamkan atau selain bikin apa? bikin pinjam pinjam tanpa bunga katanya tanpa bunga katanya, tapi denda ada. Nah, jadi bunganya diubah menjadi denda tadi itu. Paham ya? Nah, biasanya kalau nah di pelang-pelang pinggir jalan itu kan atom jumpai kadang bunga 0,0000000,2 persen misalkan. Itu ada bunganya kira-kira. Ada ya? Nah, kalau seandainya 0% mungkin, tapi ini kalau sudah seperti itu biasanya untuk mencari hilah aja biar kelihatannya sedikit sekali bunganya padahal haram hukumnya riba Eh, barakallahu hukumnya adalah haram. Naam. Karena kalau sudah tahu itu riba kok malah dilanjutkan terus, hukumannya apa hukumannya? Peperangan. Dikumandangkan peperangan melawan Allah dan Rasulnya siapa yang mampu sobat? Nah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisanya harus meninggalkan, bayangkan. Jika kalian benar-benar beriman, Kemudian apa? Fa'ilam taf'alu fa'dhanu biharbi minallah wa rasulih. Kalau kalian enggak mau ngerjakan, kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Ya kan seperti itu. Kemudian apa itu ayat itu? Fa in tubtum fa tubtum falakum ru'usu amwalikum la tatlimun wa la tudlamun. Kalau seandainya kalian tobat, sudah ana tobat sudah ana enggak mau ngambil lagi uang riba, haram, tobat ana. Falakum ru'usu amwalikum. Harta pokok itu punya kalian, ambil. Paham ya? Nah, kalian enggak mendolimi, enggak didolimi juga. Biasanya kan orang kan kalau di bank itu kan ada simpanan. Simpanan yang milik dia asli itu ambil itu loh. Ribanya udah enggak usah pedulikan. Itu kalau seandainya mau selamat dan mau segera clear. Paham ya? Walaupun para ulama berbeda pendapat namun yang rajih dikuatkan oleh para ulama juga bahwasanya boleh uang riba itu digunakan tapi kepada masalul amah, kepentingan umum, jalan raya, WC umum, paham ya? Itu silahkan, tapi kalau dikonsumsi untuk dimakan jangan. Nah, barakallahu fiikum Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, ahwan isman min manil ladzi yatahayyal alaihi fayatihi bisurati aqdin halal. Jadi orang yang terang-terangan riba tadi itu lebih apa? Lebih ringan dosanya dibanding orang-orang yang bikin tipu muslihat mendatangkan bentuk yang seakan-akan akad transaksi yang halal. Bayangkan ini. Seakan-akan halal transaksinya. Walihada kana al-munafiqun asyad isman minal kafirin as-suraha li'annahum yukhadi'un. Kata beliau, oleh karena ini orang-orang munafik itu lebih parah dosanya lebih besar dibanding orang-orang kafir yang terang-terangan. Kenapa? Karena orang-orang munafik mereka itu menipu, menampakkan apa? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Jadi menampakkan seakan-akan kaum muslimin. Allah musta'an. Kita lihat Ma hukmu istihlalur riba min ba'dil muslimin fi biladil kufri min ajli sadadi ad-dara'ib al-mafruḍah 'alaihim hunak? Allah musta'an. Apa hukumnya? Menghalalkan perbuatan riba pada sebagian kaum muslimin, eh, ya, maksud sebagian kaum muslimin menghalalkan perbuatan riba fi biladil kufr yang ada di negara orang kufar dalam rangka untuk apa? untuk melunasi nam hutang-hutang atau untuk melunasi hutang-hutang yang sudah apa? ditanggung kalau fi tanggung jawab mereka. Maksudnya untuk melunasi hutang-hutang atau terkadang itu tanah modal. Tanah modal bangkrut, otomatis dia harus apa membayar hutangnya. Akhirnya menghalalkan apa? Menghalalkan riba tadi. Bagaimana seperti itu? Ba'dul fuqaha ajazahu fi daril harb. Sebagian ahli fikih membolehkan kalau itu berada di darul harb di negeri peperangan, negeri kufar. Li'anahum harbiyun. Dikarenakan mereka orang kufar itu harbiyun, orang-orang yang diperangi. Ini kalau Darul Harb itu negeri yang ada peperangannya, mereka orang kufar yang diperangi. Wa maluhum halal, harta mereka halal. Walakin as tapi yang sahih annahu la yajuz. Bahwasanya itu pun juga tidak diperbolehkan karena riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Li'anna al 'aqdi bainaka wa bainal kafir walau harbiyan, dikarenakan semata-mata transaksi antara kamu dan antara orang kafir walaupun dia orang kafir harbi, yakni al-ahdu wal aman, itu perjanjian dan, dan keamanan, amar Allah ta'ala bil wafa bil uhudi wal uqud. Sungguh Allah Taala telah memerintahkan untuk apa? Untuk menunaikan melunasi perjanjian dan juga transaksi, baik itu hutang atau semisalnya. Nah, tapi dengan cara yang baik tentunya barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdani wasakumullah, kita ambil satu lagi ya. Wa tahlil fin nikah. Ini juga termasuk. Sudah pernah dengar ini tahlil fin nikah? Pernah dengar belum antum? Nah, kita perdengarkan sekarang. Nah, buat tahlil fin nikah. Antum sudah pernah dengar kan? Eh, muhallil. Muhallil itu berbahaya. Paham ya? Nah, orang yang mencari muhalil lebih berbahaya lagi. Paham ya? Ini berkaitan masalah seorang wanita yang diceraikan tolak bain. Paham ya? Tolak itu kan ada ada dua, ya kan? Tolak bain sama tolak apa? Abdullah? Tolak raja'i. Tolak raja'i ya. Tolak bain itu tolak yang bagaimana? Antum? Ayo harus pisah, nggak bisa balik lagi kepada suami sampai kapan? <laughs> Pengen yang simpel aja. Pengen yang simpel. Tolak bain itu adalah perceraian yang mau nggak mau harus pisah. Istri nggak boleh balik lagi kepada suami sampai kapan? Ayo sampai istri itu menikah kemudian eh? Eh kemudian diceraikan lagi. Paham ya? Nah, itu namanya tolak bain. Kalau tolak raj'i yang bagaimana, Ihsan? Apa? Eh yang bagaimana tapi? Tolak raj'i tolak satu, tolak dua benar teman yang bagaimana bentuknya? Ewa, si istri tadi masih bisa balik kepada suami. Naam. Kita lihat apa mana tahlil di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala kamra'atin talaqaha zawjuha salatan. Seperti seorang wanita yang suaminya menceraikannya sudah tiga tiga kali cerai. Tiga kali apa? Tolak. Maksudnya tolak tolak ula, tolak saniyah, tolak salisa. Tapi beda majelis atau satu majelis? Eh? Beda majelis. Kalau satu majelis misalkan anti talik, anti talik, anti talik. Kamu aku ceraikan. Kamu aku ceraikan. Kamu aku ceraikan dalam satu majelis tiga langsung. Paham ya? Nah, 3 in one Tiga dalam satu majelis. Gimana? Dihukumi berapa? Menurut pendapat yang rajih satu. Paham ya? Dihukumi baru satu itu. Bayangkan, makanya perceraian itu perkara yang sebenarnya perkara yang berat ini sebenarnya. Orang-orang itu harus berpikir ketika mau menceraikan istrinya itu. Kalau seandainya nggak harus menceraikan, nggak usah diceraikan. Ini lihat ini. Tiga hitung satu. Kita lihat lagi. Apa kata beliau di sini? Fahadi la tahil li hadzal illa ba'da nikahi zawjin akhar. Ya ini. Maka enggak halal bagi suami tadi itu untuk apa? Nah barakallahu fikum menikahi mantan istri tadi sampai mantan istri tersebut nikah dengan suami lain. Nah, suami lain ini resmi syar'i. Paham ya? Resmi benar dia itu suaminya dan syar'i, paham ya? Paham maksudnya ini ya? Nah, bukan dibikin-bikin. Nah kalau gini bagaimana? Abdullah coba. Perhatikan baik-baik contohnya ini ya. Si A menceraikan si B misalkan. Eh? Akhirnya si A ini ngomong, wah Hana ternyata nyesal menceraikan si B. Nah, lah kenapa? Si B ternyata masih masih oke okay juga ya katanya. Masih bagus juga katanya. Namanya. Tolong si T antum nikahi dulu si B itu. Dia si A ini ngomong si T itu loh ngomong ke laki-laki lain, tolong antum eh, nikahi mantan istriku satu pekan aja. Setelah itu nanti aku ceraikan, biar aku bisa balik ke mantan istriku. Nah ini namanya tahlil namanya ini, nikah untuk menghalalkan. Sudah ada gambaran sekarang? Ada gambaran belum? Antum paham? Yakin? Ayo. Kita lihat lagi di sini. Fayatafiqu tapi al malakor akhir ya kan? Suami yang pertama tadi sepakat dengan orang lain gitu loh. Wa yaqul kemudian mengatakan tazawwijha wa ana u'tika al-mahr. Ini gayanya tayyib Nikahilah kamu mantan istriku. Kamu nanti aku berikan maharnya. Nah, ini sepakat ini kompromi ini antara antara apa? Antara nah barakallahu fikum mantan suami dengan orang lain ini. Kamu nikahi dulu istriku, mantan istriku itu, nanti maharnya anak yang nanggung katanya. Wa jama'aha akhirnya apa? laki-laki tadi yang sudah jadikan bahan permainan tadi itu, laki-laki yang jadikan apa tadi untuk hilah tadi itu, enam berhubungan badan dengan mantan istri, maksud dah nikah itu, wa bahwa akhirnya dia menceraikannya likai tahillahu tujuannya agar apa mantan istri halal buat suami yang pertama ini namanya tahlil eh, namanya apa tahlil kamu belum eh, nah. namanya tahlil namanya Eh, Mahfum Allah ya? mana eh, na'am. Antum paham antum? Antum paham Abdul Ghafur? Eh, Isa paham Isa? Ada gambaran? Ada gambaran belum? Eh, kita lihat di sini. Nah, kata beliau, walakin halal tahillahu fil wakil. Padahal secara hakikatnya itu apa? Secara kenyataan realita itu enggak halal. Karena apa? Ini cuma permainan gitu loh. Cuman permainan ini, bukan serius gitu loh istilahnya. Nah, permainan yang dibikin istilahnya apa? Istilahnya apa istilahnya itu? Apa istilahnya itu Mas Ahmad? Skenario ya istilahnya ya. <laughs> Sesuatu yang dibikin-bikin itu loh. Dibikin akhirnya jadilah seperti ini. Apa? <laughs> nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Li'anna nikah tahlil batil. Karena pernikahan untuk menghalalkan seperti ini batil hukumnya. faqatna ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lah ini ancamannya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat Eh, al-muhallil dan muhallallah. Muhallil berarti otomatis apa? Nam yang nyuruh tadi itu al muhallallah itu berarti yang disuruh tadi itu. Dua-duanya apa? Kena laknat. Laknat itu kalau datang dari Rasulullah berarti maknanya apa? Mendoakan. Mendoakan agar jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Allah taala langsung berarti at-tardu al-ibtiat min rahmatillah. Tapi kalau dari Rasulullah mendoakan agar orang tersebut mendapatkan apa? Naam, dijauhkan dari usul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa wasful muhallil bi annahu at-tais al-musta'ar ini. Sampai-sampai disifati muhallil. Eh, muhallil barakallahu fikum afanya. Muhallil itu berarti apa? Yang disuruh, muhallalah itu yang nyuruh. Anak terbalik tadi itu. Belum. Jadi muhallil itu yang menjadikan dia halal berarti muhallil yang disuruh gitu loh. Muhalal itu yang menyuruh. Belum, muhalal yang menyuruh tadi. Nah, Disifati orang yang menghalalkan ini dikenal dengan at-tais al-musta'ar, pejantan yang disewa. Paham ya? Pejantan yang disewa. Paham belum? Paham belum antum? Mana pejantan yang disewa? Ayo, contohnya seperti itu. Faedah ini yang terakhir. Al-i'tibaru fi nikah tahlil bi niyatiz zauj as-sani. Yang jadikan patokan itu adalah apa? Fi nikah tahlil Nah, berkaitan masalah nikah untuk menghalalkan ini bi niyatiz zauj as-sani dengan niatan suami yang kedua. Sawon a'lama az-zawj al-awwal awil mar'ah am lam ya'lamha. Baik suami yang pertama itu tahu, perempuan itu tahu atau tidak. Paham ya? Perempuan tahu atau enggak enggak masalah. Yang jadi permasalahan itu apa? Niatan suami yang kedua ini apa niatannya? Niatannya untuk menghalalkan atau niatan benar-benar menikah itu loh. Kalau gini bagaimana kalau gini? Dengarkan baik-baik Isa, kalau gini si A punya istri si B. Suatu ketika si A ini menceraikan si B, tolak bain sudah. Pisah pokoknya. Paham ya? Ternyata si A menyesal. Wah, anak ternyata menyesal menceraikan si B ini. Karena eman-eman lah istilahnya. Paham ya? Nah, masih ada garansinya istilahnya gitu ya. Nah, ini ini terjemahan bebas saja ya, Afan ya. Nah, kemudian akhirnya dia nyuruh si C, si C, tolong kamu nikahi dulu mantan istriku si B itu Nah, satu pekan aja setelah itu kamu ceraikan. Ternyata si C ini benar-benar tertarik gitu loh. Benar-benar tertarik, suruh satu pekan nggak mau dia, pengen selama-lamanya. <laughs> Berarti kan sudah dikeluar apa? Keluar dari nah, struktur. Sudah keluar dari struktur gambaran pertama tadi. Pengennya si A itu, si C hanya untuk sementara satu pekan aja. Ternyata si C langsung jatuh hati di situ gitu loh. Paham ya? Langsung apa? Pengennya selama-lamanya. Nah, seperti ini bagaimana seperti ini? Kalau seperti ini bagaimana? Hukumnya bagaimana hukumnya? Yang dihukumi niat yang pertama atau niat yang kedua? Niat si C itu awalnya cuma mau menghalalkan saja. Ternyata berubah niat di pertengahan perjalanan, berubah niat ya. Ternyata pengennya mau selama-lamanya. Yang dihukumi niat si C ini yang pertama yang kedua? Yang pertama. Kan udah tobat ya. Yang pertama atau yang kedua? Niat yang pertama tadi memang sudah jelek niatnya. Paham ya? Cuman yang namanya hidayah taufik itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat yang kedua itu insyaallah bagus dia. Tapi dia harus menjelaskan kepada si si A gitu loh. Otomatis seperti itu karena akan ada terjadi keributan nanti di situ. Paham ya? Ini sekedar kalau seandainya ada, mungkin aja ada karena nah barakallahu fikum disebutkan itu istilahnya. Kita lihat di sini. Kata beliau wa idza alima az-zawj al-awwal annahu jahalit tahlil. Kalau suami yang pertama tahu kalau laki-laki itu menikahnya untuk untuk penghalalan, hurrima alaihi ma tazawwuj, maka diharamkan atas keduanya untuk menikah. Kalau tahu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa wa yufarraq bainahuma atau ini hmm. Eh, sama ya. Wa yufarraq bainahuma in kana qad tazawwaja. Maka kedua-duanya harus dipisahkan kalau sudah apa? menikah. Ini kalau tahu. Ini kalau kalau tahu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini kan hilah gitu loh. Kalau tahu kalau tahu memang harus seperti itu, tapi kalau posisinya sudah hilah ya udah tetap keliru di situ. Tipu muslihat untuk apa? Untuk menghalalan nanti namanya tahlil. Kesimpulannya barakallahu fikum tahlil fi nikah hukumnya adalah haram ada cabang yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang باذن subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin